Di pagi ini Allah masih memberikan kita nikmat umur, ya nikmat kesehatan, ya. Nikmat bisa beribadah kepada Allah, bisa berpuasa, ya. Diberikan nikmat-nikmat yang lain. Yang paling besar adalah seorang hamba diberikan nikmat kemudahan dalam beramal saleh dan diberikan nikmat mampu untuk menghindarkan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan diberikan juga ibadah yang lain seperti senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ini adalah jenis uh, nikmat yang paling besar bagi seorang hamba tatkala dia dimudahkan untuk beramal soleh dan dia juga diberikan kemampuan untuk meninggalkan segala macam perbuatan maksiat yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala Kemudian salawat serta salam semoga selalu selalu terhaturkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau dan para pengikut sejati beliau sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kita mesti meneruskan tentang bab puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi Al-Imam al Tirmizi memberikan sebuah judul tentang hadis-hadis yang berkaitan puasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kalau kita perhatikan hadis-hadis yang beliau datangkan, puasa di sini adalah tentang puasa sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, puasa sunnat ya, puasa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa puasa sunnah. Kita memasuki hadis nomor uh, eh, 308. Langsung kita baca. Qala al-Imam Tirmidzi haddatsana Mahmud ibn Ghailan qala haddatsana Abu Dawud qala haddatsana Syu'bah an Yazid ar-Rishki qala sami'tu Mu'adah qalat qultu li Aisyah akan akana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yasumu thalathata ayyamin min kulli syahrin qalat na'am qultu min ayyat min ayyati kana yasum qalat kana la yubali min ayyi eh, qalat kana la yubali min ayyi min ayyi min ayyihi sama uh, Imam Tirmizi mengatakan menceritakan kepada kami Mahmud bin Ghailan beliau berkata menceritakan kepada kami Abu Dawud beliau berkata menceritakan kepada kami Syu'bah bin Hajjaj ya Syu'bah seorang ulama ahli hadis masyhur yang para ulama lain memberi gelar beliau dengan julukan Amirul Mukminin fil Hadis Syu'bah bin Hajjaj. Ada sebuah cerita ya di antara kegigihan Al-Imam Syu'bah bin Hajjaj dalam menimba ilmu dalam menimba ilmu atau mencari hadis ya. Beliau pernah uh, melewati suatu jalan atau beliau safar ya untuk mencari satu hadis saja dan beliau safar uh, satu bulan ya perjalanan untuk mengambil satu hadis saja dan beliau melewati jalan tersebut sebelumnya tidak pernah dilewati artinya ketika beliau safar eh, yang masanya adalah satu bulan untuk mengambil satu hadis saja beliau rela mengambil satu hadis dengan melewati jalan yang sebelumnya tidak pernah beliau lewati. Ini siapa? Al-Imam Syu'bah bin Hajjaj rahmatullahi taala alaihi rahmatan wasi'atan. Begitulah potret para ulama zaman dulu ahli hadis ya. Mereka sangat gigih dalam mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uh, Syu'bah eh, mendapatkan hadis ini ya dari Yazid Ar-Rishki. Dari Yazid Ar-Rishki. Beliau berkata, saya mendengar Mu'adah. Mu'adah mengatakan, Qultu li Aisyah, saya bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu thalathata ayyamin min kulli syahrin? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa tiga hari setiap bulannya? Maksud puasa di sini adalah puasa sunnah. Jadi Mu'adzah bertanya kepada Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiap bulannya puasa sunnah tiga hari? Maka Ummul Mukminin menjawab, "Na'am, iya." Qultu, saya bertanya lagi, kata Mu'adzah, "Min ayyi kana yasum?" Dari mana beliau berpuasa? Artinya beliau memulai dari mana? Per, ketika di awalkah, di tengahkah atau di akhir bulan? Kata siapa? Kata Muadzah bertanya lagi. Kemudian Aisyah menjawab, "Kana la yubali min ayyihi sama." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah peduli dari mana beliau berpuasa. Maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menentukan mau di awal, mau di tengah maupun juga di di akhir. Intinya adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tiap bulannya senantiasa puasa tiga, tiga hari. Nah, kemudian Al-Imam At-Tirmidzi secara khusus ya mengomentari salah satu rawi hadis ini yaitu yang bernama Yazid Ar-Rishki. Beliau mengatakan, qala Abu Isa berkata Abu Isa yaitu Tirmidzi Yazid Ar-Rishku huwa Yazid Abdubai Al-Basri. Yazid Ar-Rishki yaitu para, salah satu perawi hadis ini ya. Dia adalah Yazid Abdubai Al-Basri. Dia adalah Yazid Abdubai Al-Basri. Wa huwa thiqah. Dan beliau Yazid Ar-Rishki ini adalah thiqah. Ya. Thiqah uh, maknanya adalah menurut mustalah hadis Thiqah adalah seseorang yang memiliki dua dua sifat. Pertama adalah adil, yang kedua dhabit. Pertama adalah adil, yang kedua dhabit. Adil adalah muslim balik berakal ya, yang selamat dari hal-hal yang merusak muruah dan selamat dari hal-hal eh, yang menyebabkan kepasikan. Jadi diulang, sekoh itu memiliki dua sifat. Yang pertama adil, yang kedua bobit. Adil adalah muslim balik akil, salimun min asbabi khawarimil muru'ah wa salimun min asbabil fiski. Yang dinamakan dengan adil adalah menurut uh, Musalahul Hadis, adil adalah seorang yang muslim balik berakal yang selamat dari sesuatu yang merusak muruah atau kehormatan dan juga selamat dari sebab-sebab kefasikan. Maka dia disebut dengan adil. Rawi ini adil. Berarti dia muslim, balik, berakal, selamat dari hal-hal yang merusak muruah dan juga selamat dari hal-hal yang sifatnya kefasikan atau selamat dari sebab-sebab kefasikan. Maka dia disebut dengan adil. Kemudian sifat yang kedua, dia dobit. Dobit adalah sempurna hafalannya. Sempurna hafalannya dalam dua hal. Pertama, fis sadr, yang kedua fil kitabah. Kuat hafalannya di dadanya, maksudnya ketika dia ditanya sebuah hadis, dia langsung bisa menjawabnya. Kemudian, ketika dia diminta untuk menulis hadis tersebut, dia pun mampu menulisnya tidak ada salah itu yang disebut dengan bobit seseorang yang hafalannya sempurna baik dari sisi ketika dia ditanya dia langsung bisa menjawab ataupun dari sisi ketika dia diminta menulis maka dia pun juga bisa menuliskan dengan dengan benar ini inilah yang disebut dengan dobit orang yang sempurna kekuatan hafalannya Nah, jadi Al-Imam Tirmizi secara khusus menyebutkan tentang Yazid Ar-Rishki ini karena ada yang menyangka bahwa Yazid Ar-Rishki ini adalah seorang layyinul hadis. Seorang layyinul hadis. Layyinul hadis itu adalah uh, tingkatan yang paling rendah dari sisi pentakdilan, dari sisi nilai penilaian baik seorang rawi. Layyinul hadis yaitu seseorang yang diberi gelar atau di, dicap sebagai layinul hadis maksudnya adalah orang ini tidak diambil hujjah hadisnya tidak diambil kalau seandainya dia meriwayatkan hadisnya sendirian tidak bersama imam yang lain tidak bersama rawi yang lain maka dia tidak di diambil tidak di dihujjah ya tidak di apa namanya tidak di uh, tidak diambil hadisnya ketika dia meriwayatkan hadis cuma sendirian saja. Tetapi Al-Imam Tirmidzi mengatakan Yazid Arishki adalah seorang yang thiqah, seorang yang thiqah dan juga beliau mengatakan rawa anhu Syu'bah yang meriwayatkan dari beliau Imam Syu'bah bin Hajjaj. Kemudian Abdul Waris bin Sa'id dan juga Hamad bin Zaid dan Ismail bin Ibrahim dan yang lainnya dari para imam. Jadi banyak para ahli hadis ya, para muhadisin mengambil hadis dari dari beliau. Kemudian wahyu Yazid Al-Qasim dan beliau juga disebut dengan Yazid Al-Qasim. Jadi e, banyak sekali ya e, penisbatan kepada Yazid ini. Yazid Ardishku, kemudian Yazid Al-Dubai Al-Basri sama orangnya juga disebut dengan Yazid Al-Qasim bahkan juga disebut dengan Yazid Al-Qassan ya. tapi orangnya satu yaitu Yazid Ar-Rishku ini nah sedangkan Ar-Rishku itu adalah bahasa Ahlul Basrah yang artinya adalah Qassam Qassam secara bahasa adalah orang yang suka membagikan orang yang suka membagi-bagikan ada juga yang mengatakan Ar-Rishku artinya adalah Al-Kabirul Lihyah yang lebat jenggotnya ya ada yang mengatakan uh, eh, arishku itu bahasa Persia yang artinya adalah al-kabirul lihyah, yang lebat jenggotnya. Intinya adalah uh, Al-Imam At-Tirmidzi menyebutkan secara khusus salah satu rawi yang bernama Yazid ar karena ada yang menilai beliau bukan fiqh. Tetapi Imam Tirmidzi mengatakan bahwa Yazid ar ini adalah seorang yang fiqh, yaitu yang mengumpulkan dua sifat adil dan dhabit. Kemudian tentang hadis ini ya, menjelaskan bahwa tidaklah mengapa seseorang itu puasa tiga hari, puasa sunnah setiap bulan di hari manapun. Entah dia di awal bulan, ya di tengah bulan ataupun di akhir di akhir bulan. Maka tidaklah mengapa. Sebagaimana perkataan Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memperdulikan dari mana beliau ber, berpuasa. Mau di awal silahkan, mau di tengah, kemudian mau di akhir pun juga silah silahkan. Intinya adalah bahwa seseorang muslim hendaklah setiap bulan puasa sunnah minimal 3 3 hari. Hadis ini sahih juga diriwayatkan oleh al-Imam Muslim. Kemudian hadis nomor 309 ya berkata Imam Tirmizi haddatsana Harun ibnu Ishaq al-Hamdani qala haddatsana Ab Abdah ibnu Sulaiman an Hisham ibni Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat Kana Asyura'u yauman tasumuhu Quraisyun fil jahiliyah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu. Falamma qadimal Madinah samahu wa amara bisiyamih. Falamma iftarida Ramadan kana Ramadan huwal fariidhah wa turika Asyura. Faman syaa'a samahu wa man syaa'a tarakahu. Hadis ini sahih juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Berkata Imam Tirmidzi menceritakan kepada kami Harun bin Ishaq Al-Hamdani. Beliau berkata menceritakan kepada kami Abdah bin Sulaiman dari Hisham bin Urwah dari ayahnya yaitu Urwah. Jadi Hisham mengambil uh, hadis ini dari ayahnya Urwah. Urwah adalah anak Zubair bin Awam. Ya, Urwah adalah anaknya Zubair bin bin Awam. Sedangkan uh, ibu dari Urwah adalah saudarinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Berarti Aisyah adalah bibi dari Urwah bin Zubair. Dan di nah, jadi kesimpulannya adalah dari sisi sanad di antara keindahan sanad hadis ini adalah seorang anak meriwayatkan hadis dari bapaknya dan juga seorang ponakan mengambil hadis dari bibinya yaitu Urwah dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah mengatakan, "Karena Asyura adalah hari Asyura, yaitu 10 Muharram, tanggal 10 Muharram adalah hari yang orang-orang Quraisy senantiasa berpuasa di masa jahiliyah." Ya, di masa jahiliyah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga berpuasa di hari Asyura tersebut. Falamma qadimal Madinah saumahu wa amara bisiyami. Tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, beliau berpuasa hari Asyura dan memerintahkan para sahabat yang lain untuk berpuasa 10 hari tanggal apa pada hari Asyura. Ini menunjukkan bahwa dulunya puasa 10 tang, puasa tanggal 10 Muharram atau hari Asyura adalah wajib. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa pada hari Ashura. Falam bahwa Ramadan karena Ramadan huwal faridoh Dan tatkala Jadi, diwajibkan, difardukan puasa bulan Ramadan, maka Ramadan maka puasa Ramadanlah yang wajib. turika Asyura dan ditinggalkanlah puasa Asyura. Maksudnya adalah tatkala sebelumnya adalah wajib puasa Asyura, kemudian diwajibkan puasa bulan Ramadan, maka puasa Ashura tidaklah wajib lagi, yaitu statusnya sebagai sun sunnah. Maka tatkala sunnah boleh ditinggalkan dan tidak ber berdosa, tidak wajib lagi. Faman syaa somahu, man syaa tarokahu. Karena puasa Ashura menjadi sunnah, Rasul mengatakan, maka barang siapa yang ingin berpuasa pada hari Ashura, maka silahkan dia puasa dan barang siapa juga yang ingin meninggalkan yaitu tidak berpuasa Asyura maka juga silahkan ini menunjukkan bahwa dinasakh dihapus kewajiban puasa ah, Asyura menjadi sun sunnah kita baca penjelasan dari Syekh Abdul Razak hafizallahu taala alaihi Syekh menyebutkan yauma Asyura huwal yaumul ashir min syahril min syahrillahil muharram Hari Asyura adalah hari ke-10 dari bulan Allah bulan Muharram Wasiyamuhu siyamu syukrin lillahi taala dan berpuasa pada hari Asyura termasuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyaknya nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, maka cara dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di ibadah yang diperintahkan secara khusus dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan berpuasa yaitu puasa sunnah seperti puasa sunnah pada hari Ashura. Kenapa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya selain kita mendapatkan nikmat-nikmat Allah yang sangat banyak kenapa juga kita berpuasa eh, bersyukur kepada Allah dengan cara berpuasa pada hari Ashura Syekh menyebutkan li'annahu yau li'annahu al-yawmul ladzi subhanahu wa ta'ala fihi Musa wa qaumahu wa ahlaka fir'auna wa qaumahu. Dikarenakan hari Asyura adalah hari yang Allah selamatkan padanya Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya dan Allah membinasakan Fir'aun dan bala tentaranya. Itu kapan? Ketika hari ah, Asyura. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari kejaran Fir'aun dan Allah binasakan Fir'aun berserta bala tentaranya. Maka cara bersyukurnya adalah dengan berpuasa pada hari Ashura. Fasamahu Musa alaihissalam syukran lillahi subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi Musa pun berpuasa pada hari Ashura untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah menyelamatkan beliau beserta kaumnya dari kerjaan dari kerja, dari uh, kejaran Firaun dan bala tentaranya. Maka Nabi Musa pun bersyukur kepada Allah. Caranya apa? Dengan berpuasa pada hari Asyura. Wasammahun Nabi sallallahu alaihi wasallam wal mu'minun syukran lillahi azza wa jalla. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Asyura dan juga orang-orang beriman karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan e, hari Ashura datangnya cuma satu tahun satu satu kali maka kita sangat diperintahkan untuk berpuasa pada hari ah, Ashura karena banyaknya nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita terlebih khusus ya e, pada hari tersebut Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Allah Musa alaihissalam dan juga e, kaum kaumnya kaum beliau dari kejaran Firaun dan bala tentaranya kemudian Syekh menyebutkan di sini Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, hari Asyura adalah hari yang mana orang-orang Quraisy senantiasa berpuasa ketika di zaman jahiliyah. Syekh menyebutkan, la'alla siyama Asyura fil jahiliyah minal umuri allati baqiyat indahum mimma lam yutabaddal min din Ibrahim alaihissalam. Bisa jadi, kenapa orang-orang jahiliyah ya, orang-orang Quraisy eh, di zaman jahiliyah itu senantiasa berpuasa pada hari Asyura. Syekh menyebutkan bisa jadi puasa hari Asyura pada masa jahiliyah termasuk perkara yang masih ada di sisi mereka dari ibadah-ibadah yang tidak dirubah dari agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi pengamalan puasa Asyura yang diamalkan oleh orang-orang Quraisy di zaman jahiliyah mereka sebelumnya tidak mengenal uh, agama Nabi Muhammad agama Islam bisa jadi itu adalah agama eh, ibadah-ibadah uh, yang tersisa dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ini menunjukkan bahwa puasa itu adalah ibadah yang sudah disyariatkan semenjak dulu ya semenjak dulu Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kalian. Ini menunjukkan bahwasanya puasa adalah syariat-syariat umat-umat terdahulu juga, bukan hanya umat Nabi Muhammad SAW saja. Kemudian dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga berpuasa pada hari Ashura dan tatkala Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di kota Madinah, Rasul pun berpuasa. Syekh menyebutkan istamarru ala siyamih. Rasul senantiasa berpuasa pada hari Ashura. Baik ketika beliau sebelum berhijrah ke kota Madinah pun juga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke kota Madinah, senantiasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa pada hari Ashura. Kemudian selain itu kata Aisyah, wa amara bisiyami dan Rasul pun ketika ketika tiba di kota Madinah memerintahkan para sahabat untuk berpuasa pada hari Asyura. Dan telah datang e, di Sahih Al-Bukhari ya dan juga yang lainnya dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ma yuwaddihu hadzal amr yang menjelaskan permasalahan ini yaitu tentang puasa hari Asyura. Faqala maka Abdullah bin Abbas mengatakan, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Rasul sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah. Far'al yahuda tasumu yauma Asyura. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Jadi yang puasa hari Ashura itu bukan cuma orang-orang Quraisy di zaman jahiliyah. Orang Yahudi pun juga ber, puasa pada hari Ashura. Faqala mahada. Maka Rasul pun bertanya, apa ini? Kenapa kalian berpuasa pada hari Ashura? wahai orang-orang Yahudi? Kalau orang-orang Yahudi mengatakan, Hada yaumun soleh. Kenapa mereka berpuasa? Mereka menjawab, Hada yaumun soleh. Ini adalah hari yang baik. Mereka mengatakan apa? Ini adalah hari yang baik. Apa baiknya? hadza yaumun najjallahu bani Israil min aduwihim fasamahu Musa. Ini adalah hari yang Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka lalu Nabi Musa berpuasa pada hari Ashura. Kenapa hari ini hari baik? Kata orang-orang Yahudi karena Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dan juga Bani Israel ya dari Firaun maka Nabi Musa berpuasa, kami pun juga ber, berpuasa. Kemudian apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qala Rasul mengatakan, "Fa ana ahaqqu bi Musa minkum, fasawmahu wa amara siyami." Rasul mengatakan kepada orang-orang Yahudi, "Maka akulah yang paling berhak dengan Nabi Musa dibandingkan kalian." Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan para sahabat yang lain untuk berpuasa pada hari ah, Ashura. Rasul Shallallahu alaihi wasallam yang paling berhak untuk berpuasa pada hari Ashura, Karena Rasul Shallallahu alaihi wasallam ya, adalah rasul yang datang setelah Nabi Musa alaihissalam. Ya, sama-sama rasul, sama-sama nabi, maka yang paling berhak untuk berpuasa pada pada hari Ashura, karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Nabi Musa alaihissalam diselamatkan dari musuhnya, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling berhak untuk berpuasa pada hari Ashura. Kemudian uh, perkataan perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa ini menunjukkan kata Syekh menunjukkan bahwasanya dulunya ya puasa Ashura, puasa Ashura adalah hukumnya wah, wajib karena secara asal perintah adalah wah, wajib. Perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kewajiban amalan tersebut. Kemudian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di kota Madinah, berhijrah ke kota Madinah, lalu diwajibkanlah, difardukanlah puasa bulan Ramadan. Maka Ramadanlah yang wajib dan ditinggalkanlah puasa ah, Ashura. Maksudnya adalah puasa Ashura tidaklah wajib lagi, tetapi hukumnya adalah sun, sunnah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Faman syaa somahu, wa man syaa tarokahu. Maka siapa yang ingin silahkan berpuasa dan siapa yang ingin juga maka silahkan untuk tidak ber, berpuasa karena puasa Asyura menjadi sun sunnah hukumnya, tidaklah wah, wajib. Kemudian ada lagi puasa yang disunnahkan sebelum puasa Asyura, yaitu puasa Tasu'a. Puasa sunnat di hari ke-9 bulan Muharram. Ya. Tasu'a kemudian setelahnya ah, Asyura. Syekh menyebutkan wasunnah fi siyami Asyura an yusamal yaumat tasi' ma'ahu mukhalifat mukhalifatan lil yahud. Dan sunnah puasa Asyura yaitu puasa juga hari ke-9 untuk menyelisihi orang-orang ya Yahudi. Maksudnya disunnahkan berbarengan dengan puasa Ashura yaitu puasa pada hari sebelumnya yaitu hari Tasu'a hari ke-9 Muharram. Untuk apa? Mukhalafatan lil Yahud. Untuk menyelisih orang Yahudi. Karena orang Yahudi mereka berpuasa pada 10 Muharram saja, pada hari Ashura saja. Mereka tidak berpuasa pada tanggal 9 Muharram dalam rangka menyelisihi mereka dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam suka menyelisih ahlul kitab maka kita berpuasa pada hari Tasu'a atau sembilan Muhar Muharram sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda lain baki itu ila qabil la asumanna tasi kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sungguh jika masih ada maksudnya sungguh jika aku masih hidup ya ke, ke tahun berikutnya maka sungguh saya akan puasa pada tanggal 9 Muhar Muharram Rasulullah SAW bertekad seandainya beliau diberikan umur hidup di tahun berikutnya maka beliau akan puasa sunnah pada hari ke-9 bulan Muhar Muharram tapi qadarullah Rasulullah SAW ketika mengucapkan uh, hadis ini Rasulullah SAW meninggal dunia, dunia. Eh, setelah itu uh, tidak berapa lama uh, maksudnya adalah uh, tidak sampai kepada tahun berikutnya sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak uh, sempat untuk berpuasa pada 9 Muharram. Kemudian ada hal-hal yang berkaitan seputar Ashura ya seputar ah, Ashura. Syekh menyebutkan thumma inna الأمور التي allati الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم أن الحسين رضي الله تعالى عنه وهو هو وهو وأخوه الحسن سيد شباب أهل الجنة ولهما من الفضل والمكانة والمحبة في قلوب المؤمنين ما لا يخفى قدر الله عز وجل أن يقتل في يوم عاشوراء ظلما فترتب على ذلika nush'atu bid'atain la asla lahuma. Syekh menyebutkan kemudian Sungguh di antara perkara-perkara yang Allah takdirkan ya pada hari itu adalah terbunuhnya Hasan terbunuhnya Husain radhiyallahu taala anhu. Husain adalah cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari eh, Fatimah dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan Husain ya dan juga saudaranya Hasan adalah sayyida Syababi ahli Jannah. Pemimpinnya para pemuda penduduk surga. Ini menunjukkan bahwa di antara sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain 10 orang yang dijamin masuk surga adalah cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yaitu Hasan dan Husain. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ya dari sahabat Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu taala anhu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Al Hasan wal Husain sayyida Shababi Ahlil jannah. Hasan dan Husain adalah pemimpinnya para pemuda penduduk sur surga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh menyebutkan keduanya yaitu Hasan dan Husain memiliki keutamaan. Di antara keutamaan Hasan dan Husain ya sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang dinilai sahih oleh Albani rahimahullah taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man ahabbahuma faqad ahabbani wa man abghadahuma faqad abghadani kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang mencintai keduanya yaitu Hasan dan Husain maka sungguh dia mencintaiku jadi Rasulullah SAW mengkaitkan orang yang mencintai Hasan dan Husain berarti dia mencintaiku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebaliknya dan barang siapa yang membenci Hasan dan Husain maka sungguh dia telah membenciku kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya Hasan dan Husain adalah cucu cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam yang uh, Rasul paling sayangi, yang Rasul paling cintai. Saking cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Hasan dan Husain, Rasul katakan barang siapa yang mencintai keduanya maka sungguh dia telah men mencintaiku dan barang siapa yang membenci keduanya maka dia mem membenciku. Kemudian Syekh meneruskan keduanya memiliki keutamaan dan kedudukan dan kecintaan di hati-hati di hati orang-orang beriman yang mana itu sudah sudah jelas. Yang Allah takdirkan terbunuhnya pada hari Ashura siapa yaitu Husain. Jadi kata Syekh menyebutkan qadarullah Allah takdirkan bahwasanya Husain terbunuh pada hari Ashura secara zalim. Kemudian nah setelah itu berla berlalunya masa ya, berlalunya zaman, maka lahirlah dua bid'ah yang tidak ada asalnya, yang tidak ada sum sumbernya. Untuk memperingati hari Ashura karena terbunuhnya Husain. Dan ini uh, sebagaimana yang sudah kita ketahui ya, yaitu adalah yang sering dilakukan oleh kelompok sesat Syiah ya, Syiah yang mana mereka eh, ketika hari Ashura maka mereka memperingati berbagai macam peringatan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dan juga para para sahabat Allah taala anhum. Ada dua bid'ah yang mereka kerjakan ya. Yang pertama adalah bid'atut tikhadi yomi ashura yauma manahah wa ma'taman ala qatlihi zulman. Bid'ahnya bid'ah mereka menjadikan hari Ashura hari ratapan, hari berkabung dan hari berkumpul untuk kesedihan karena terbunuhnya Husain secara zalim. Ya biasa biasanya orang-orang Syiah ketika hari Ashura dalam rangka berkabung, dalam rangka meratapi terbunuhnya Husain, mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang melukai diri sendiri seperti memukul dada-dada mereka, kemudian mereka mencambuk punggung mereka ya kemudian mereka melukai kepala mereka sendiri dan seterusnya dan inilah sebuah bid'ah yang sangat merugikan ya selain merugikan agama sekaligus merugikan fisik ya, merugikan fisik jadi bid'ah yang pertama adalah ketika hari Ashura ada sekelompok orang yang menjadikan itu sebagai hari ratapan hari berkabung karena terbunuhnya Husain secara zalim di pada hari Ashura Kemudian Syekh melanjutkan wal ijtima fihi ala niyahah dan mereka berkumpul untuk meratap. Jadi berkumpul di masjid, berkumpul di uh, tanah lapang dalam meratapi apa? terbunuhnya Husain. Mereka memukul wajah mereka, memukul dada mereka, merobek baju-baju mereka. Ini adalah hal-hal yang diharamkan dalam Islam. Islam tidak pernah mencontohkan kita untuk menyakiti diri kita, untuk apa namanya merobek baju, membuang-buang harta tidak pernah dicontohkan oleh Islam. Kemudian selain mereka berkumpul untuk meratap walat mil khudud ya mereka menampar pipi-pipi mereka ya wasakil juyub dan merobek lubang baju mereka ya. Perlu diperhatikan bahwa juyub itu kan jamak dari jaibun. Jaibun kalau kita buka kamus di antara maknanya adalah saku, saku ini ya. Tapi maksudnya bukan saku. Juyub atau jaibun yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis adalah ini yaitu lubang untuk memasukkan kepala. Jadi orang orang jahiliyah di antara kebiasaan mereka ketika ada yang meninggal keluarga mereka, mereka meratapinya dengan menarik ini sehingga kancingnya kebuka, sobek ininya. Itu kebiasaan mereka. Mereka eh, apa mereka sobek ya. Jadi ini yang disebut dengan juyub, bukan saku, tapi adalah lubang uh, lubang untuk baju ketika memasukkan ke kepala. Jadi di antara kebiasaan orang jahiliyah dan juga orang Syiah ya dalam rangka meratapi terbunuhnya uh, eh, Husain yaitu dengan uh, merobek lubang baju baju mereka. Kemudian wad doa bid'ah wal jahiliyah dan menyuruh dengan seruan jah, jahiliyah. Itu bid'ah yang pertama. Wal bid'atul ukhra muqabalatun lil ula. Adapun bid'ah yang kedua yaitu lawan dari yang pertama kalau bid'ah yang pertama adalah berupa kesedihan. Kalau bid'ah yang kedua berupa kebahagiaan. Ini juga bid'ah yang tidak pernah dicontohkan oleh uh, Rasulullah, para sahabat dan juga para tabi'in dan tabi tabi'in. Yaitu menjadikan hari Ashura sebagai hari kelapangan, keluasan terhadap para anak. Anak-anak kita, keluarga dengan memberikan uh, permen misalnya, makanan-makanan, rumah dihiasi. Ini lawan dari yang pertama yaitu e, menjadikan hari Ashura sebagai hari kegembiraan, hari kasih sayang. Maka ini juga termasuk perbuatan yang yang bid'ah. Kemudian Syekh menyebutkan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah taala di kitab beliau Minhajus Sunnah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, Wasala syaitan bisababi qatlil Husaini radhiyallahu anhu yuhdithu lin-nasi bid'ataini." Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan, dan jadilah syaitan dengan sebab terbunuhnya Husain radhiyallahu taala anhu menciptakan dua bid'ah untuk manusia. Kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah meneruskan bid'atul huzni wan nauhi yauma asyura, yaitu bid'ah kesedihan dan ratapan pada hari Asyura. Berupa menampar pipi ya wasurah teriakan ya wal buka tangisan kemudian wal atosh dan juga uh, kita lewati wa insya kemudian wa insya dul murasi dan juga melantunkan syair pujian kepada yang meninggal ya jadi uh, di antara kebiasaan eh, orang-orang uh, orang -orang yang meratapi atau yang berkabung ketika Eh, meninggalnya Husain adalah dengan insyadul murasi, yaitu melantunkan syair pujian kepada yang meninggal kepada Husain. Ya. Terlebih eh, biasanya orang-orang Syiah berlebihan kepada Husain ya, menganggap maksum, menganggap bisa reinkarnasi dan seterusnya ya. Kemudian wa ma yufdi ilaihi dzalika min sabbis salaf wa natihim wa idkhali man la dzambalah ma'adzabiz dzunub. Dan mengarahkan yang demikian kepada mencaci maki salafus soleh. Jadi di antara uh, di antara hal-hal yang mereka kerjakan, ya lakukan selain bersedih, berkabung dengan terbunuhnya Husain, orang-orang ini juga mencaci maki salafus soleh. Ya. Kenapa? Karena tidak mengikuti apa yang mereka lakukan, tidak bersedih. Padahal kita sedih kita sedih dengan terbunuhnya Husain tapi bukan dengan cara demikian, bukan dengan cara yang seperti dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, bukan seperti itu, ya. Tetapi uh, salafus saleh dan juga Islam ya, ketika uh, apa uh, mendengar cerita terbunuhnya Husain tentu kita bersedih ya. Tentu kita ber bersedih. Tapi tidak dengan cara memukul pipi, teriak-teriak seperti yang dilakukan oleh orang-orang orang-orang Syiah. Kemudian kita teruskan dan juga mereka mengarahkan ketika ada ketika hari ratapan, hari kesedihan tadi pada hari Ashura mereka mencaci maki salafus saleh. Mereka menganggap salafus saleh uh, eh, tidak tidak bersedih, tidak meratap sebagaimana yang mereka laku, lakukan dan juga melaknat mereka. Nah, melaknat salafus saleh. Dulu ya uh, ketika ketika uh, saya per, uh, ketika dulu kita belajar bersama Syekh Anis Tahir di Masjid Nabawi ya dan beliau juga mengajarkan Syama'ilun Nabi ketika di Masjid Nabawi. Eh, ketika ada ketika belum bercerita ya, ada jamaah haji yang yang ada di antara jamaah haji itu yang uh, yang Syiah lah istilahnya seperti itu. Yang di antara doa yang dia panjatkan ketika haji adalah Allahumma alaika bisonami Quraisyin dia mengatakan orang Syiah ini ketika berhaji dan berdoa ketika berhaji, dia senantiasa mengulangi doa Allahumma alaika bisanamai Quraisyin. Ya Allah, hancurkanlah dua berhala Quraisy. Siapa yang dimaksud dimaksud oleh orang Syiah ketika dia berhaji ini? Yaitu Umar, Abu Bakar dan Umar. Jadi kebiasaan mereka mencaci maki, mendoakan laknat kepada eh, para sahabat. Terlebih adalah Abu Bakar, Umar dan Utsman. Ya. Jadi seperti itu ya. Mereka senantiasa melaknat, mendoakan keburukan kepada salafus saleh generasi pertama yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya, di antaranya tadi Syekh menyebutkan Syekh Anis, menyebutkan bahwa ada di antara jamaah haji yang dia Syiah mengulang-ulang doa Allahumma alaika bisonamai Quraisyin. Ya Allah hancurkanlah dua berhala Quraisy yaitu Abu Bakar dan Umar. Mereka menganggap meyakini bahwa Abu Bakar dan Umar adalah dua ber berhala Quraisy iyadzubillah. Dan itu adalah kebiasaan mereka ya. Melaknat, mencaci maki, mendoakan kehancuran kepada para para sahabat. Kemudian Syekh Abdul Razak menyebutkan dan meneruskan wa idkhali man la man la dzambalahu dan memasukkan dan menggolongkan ya orang yang tidak berdosa bersama orang yang berdosa salafus saleh tidak berdosa ya tidaklah uh, apa namanya uh, tidaklah uh, yang ikut dalam pembunuhan tetapi mereka laknat juga ya mereka doakan kehancuran orang-orang yang memiliki pemikiran seperti seperti ini kemudian Syekh meneruskan hatta yusabbas sabiqunal awwalun sampai-sampai dicaci para sahabat, para sahabat dan ini kebiasaan orang-orang si Syiah Watuqra'u akhbaru masra'ihi allati kathirun minha kadib. dan dibaca cerita-cerita kematian mereka yang kebanyakannya adalah dus dusta nah, tentang Husain misalnya tentang Ahlul Bait misalnya diceritakan pada hari ratapan tersebut yang kebanyakannya adalah dus dusta tidak benar yang tidak ber tidak ada sanatnya yang tidak diriwayatkan oleh para ulama-ulama sun sunnah kemudian Syekh menyebutkan Wa kana qasdu man sanna dzalika fathabal fitnah wal furqah bainal ummah. Dan tujuan orang yang menciptakan bid'ah seperti ini seperti ini adalah untuk membuka pintu fitnah dan perpecahan antara um umat. Fa inna hadza laisa wajiban wala mustahabban ittifaqil muslimin. Maka sesungguhnya ini meratapi, sedih, pukul-memukul pipi, teriak-teriak ketika uh, pada hari Ashura ini bukanlah yang diwajibkan dan bukan pula yang disunnahkan ya dengan kesepakatan para ulama. Ini adalah perbuatan yang bid'ah. Bal ihdatsul jaza' wan niyahah lil masaibil qadimah min a'zami ma harramahu Allah wa rasuluh wa kadzalika bid'atus surur wal farah. Kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah meneruskan bahkan ajaran baru ini berupa kesedihan tadi ya, berupa ratapan untuk musibah-musibah yang terjadi sejak dulu ya. Ini termasuk hal-hal yang hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Anak ulang. Jadi Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan bal ihdatsul jaza' wan niyahah lil masaibil qadimah min a'zami ma harramahullah wa rasuluh wa kadzalika bid'atus surur wal farah bahkan perbuatan bid'ah berupa kesedihan ya dan ratapan seperti ini karena musibah-musibah yang telah terjadi ya itu termasuk yang paling besar yang Allah haramkan dan juga dan juga Rasul haramkan. Termasuk yang paling besar sesuatu yang Allah dan Rasulnya haramkan, yaitu apa? Bersedih, meratapi karena musibah-musibah yang terjadi pada zaman du dulu. Seperti tadi bahwa orang Syiah ya, eh, karena meratapi meninggalnya Husain, terbunuhnya Husain, maka mereka membuat ajaran-ajaran yang yang baru seperti tadi sedih ya meratapi menampar pipi melukai diri sendiri ya menampar dada dan seterusnya maka ini termasuk hal-hal yang paling besar yang Allah haramkan dan juga Rasul haramkan dan demikian pula bid'ah kebahagiaan dan kesenangan di hari ter tersebut ini sebaliknya ketika hari Ashur ada sebagian orang misalnya yang menjadikan itu sebagai momen untuk berbahagia memberikan anak makanan ya minuman tetangga keluasan maka ini juga termasuk hal yang bid'ah yang tidak pernah diajarkan oleh Islam. Eh, demikian para eh, pemirsa, semoga bermanfaat. Semoga eh, yang kita baca tadi, hadis-hadis yang kita baca tadi semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin berusaha untuk Eh, mengamalkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbal alamin.